Pak Irwan Ya Silakan Pak Ya ini seperti kasus yang dulu apa itu majalah Playboy juga ya jadi oh bicara-bicara masalah etika segala macam nah itu yang di DPR apa mereka punya etika itu dan apakah yang koruptor-koruptor itu gimana kok yang begini yang dilarang dibiarin aja lah ada masalah kok Terima kasih Ya Pak Edi, silakan Pak Edi.、Uh, eh, gini Bu, saya mau komentar, komentar aja Saya rasa ini agak berlebihan juga ya Ini kan masalah tentang apa eh, musik segala macam gitu ya Kalau melihat dari penampilan Kalau kita lihat ya hari di TV gitu ya lagi sering ini eh, film-film silat yang kolosal gitu ya contoh nih saya bilang tutu tinular itu kita lihat aja penampilan wanitanya sungguh-sungguh seronok tiap hari pakainya begitu mencolok tapi kok dibiarin aja para ulama juga nggak pernah ada komplain pada itu ditonton sampai anak-anak semua gitu saya lihat di hari itu kok pakainya seronok banget gitu loh tapi itu dibiarin semua sedangkan ini konsernya ini belum tentu ditonton anak-anak jadi nggak usah berlebihan gitulah itu yang harus diurus nggak diurus ini yang ada enggak-enggak aja saya rasa ini pasti ada tekanan hormat terima kasih ya Pak Puji ya sebetulnya nggak perlu dilarang dengan catatan asal selama konser itu berlangsung tidak terjadi huru hara kenapa yang harus dibasmi itu sebetulnya sini porno yang digelodok banyak tuh yang 3000 perak per kepingnya saya Gaza ketika konser nggak sangat telanjang kok, itu pun hanya beberapa menit aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Tommy, silakan Pak. Ya, ya selamat siang Pak. Siang Pak. Oh,、uh, eh, kalau menurut saya ya, ya itu kan sekarang dapat terbuka, kita juga lihat dari internet dan sebagainya gitu ya. Kalau saya sih kalau kita berikan untuk generasi mendatang Jadi kita itu berikan generasi mendatang bukan generasi kita Generasi kita mengerti abu-abu ratu Saya nggak apa-apa Tapi generasi anak-anak kita jangan sampai uh, jadi pro kayak disur zaman sekarang Kalau menurut saya Saya tidak rela anak-anak saya keturunan saya itu nanti menjadi pro Jadi lebih baik, lebih eksipit kalau seperti yang serodok lebih baik dilarang. Negara-negara lain juga pada kelarang. Kalau Jadi gak mudah. Pasar Indonesia pasal saja masuk kebijakan、uh, eh, Bebas 94 menurut saya eh, demi masa depan pendidikan kita harus menjaga generasi yang akan datang jadi kalau memang eh, sudah terlihat dia pesawat kita dan bukan orang bodoh ya kita tahu juga ya, eh, di mana-mana Pentingnya ya hal lagi sekalian maksudnya jangan ada kan banyak musik-musik penelitiannya -musik yang bagus-bagus ya di luar negeri itu itu yang mesti kita terima demikian terima kasih Pak Domi Pak Adi silakan Pak Ya menurut saya ada eh, sebenarnya tidak perlu dilarang secara sebenarnya e, Polri itu menghimbau juga Majelis Ulama juga menghimbau bahwa itu adalah tontonan itu untuk umur tertentu jadi tiket dijual tidak sembarangan misalkan bisa juga solusi seperti itu juga jam waktu tayang apa jam waktu konsepnya itu juga malam ya untuk dewasa jadi kalau secara ekstrim melarang itu itu efeknya akan berimbas ke eh, eh, image Indonesia yang tidak seperti negara lain eh, Singapura itu welcome saja uh, uh, semua investasi masuk untuk kepentingan membangun juga karena pajak juga akan datang dari situ ya hiburan ya pemerintah juga akan dapat masukan untuk membangun hal yang lain pendidikan dan yang lain-lain itu saja terima kasih Pak Surya silakan Bapak Pak Surya silakan Oke, saya kita lihat aneh aja ya kalau dilarang mesti dulu dulu dong tangan dadakan udah dijual tiket baru dilarang kan sama aja bikin orang sakit gitu. terus juga kalau mau ngajak jalan yang nggak boleh itu dari awal dikasih oke yuk mau ini mestinya ini nggak boleh nggak bisa gini caranya ini mah apa aja ngejeblosin orang nih buat pengusaha sih ini baik buat dinas Indonesia juga jelek apa gitu loh ya selamat siang selamat siang silakan ya apa yang dilakukan Polri ini kelihatannya Polri ini harus mengajar diri ya Kebuatan porno itu adalah seperti contohnya adalah rekening gendut kepolisian itu sangat porno dan sangat mengkhianati negara lalu kemudian kalau di Singapura Lady Gaga itu diizinkan eh, padahal kita lihat Singapura itu jumlah yang tindakan asusila pemerkosaan dan sebagainya itu rendah dibandingkan kita ya. Kita masyarakat kita, saya kebetulan sangat-sangat muslim taat. Tetapi akidah islami yang kita jalankan bukan artinya imannya tipis begitu ya. Melihat begitu rasanya sudah sawat atau anunya terganggu. Ini memalukan sekali gitu. Jadi kembali lagi ke Lady Gaga sebagai profesional entertainer Artinya Indonesia itu satu sisi seperti yang dikatakan Bapak sebelumnya itu memiliki nama, artinya reputasi dan pemasukan kepada pemerintah. Sehingga dalam hal ini kalau ada pelarangan seperti ini sangat-sangat tidak masuk akal. Itu aja Mbak, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali dan selamat siang. Pak Acung, ada yang terakhir? Ya, nah kalau mau saya sih gampang aja ya. Itu modal jaya dijelin duit aja lah, Indonesia juga mau duit. Ya, semua apa aja pekerjaan juga duit itu udah beres ya. Nah, sekarang kalau memang itu tidak diperbolehkan sebelum itu tiket penjual habis itu jangan diperbolehkan dulu dong gini-gini gini semuanya ya kalau mau saya polisi Indonesia sekarang sih mata duitan lah ada duit Indonesia jalan makasih sudah ada yang bergabung halo Pak Rudi ya selamat siang silakan Pak Rudi di Bali aja adanya jangan di Jakarta jadi kalau di Bali kan netral itu kan kuat asing namanya seni nggak bisa dilarang lah masalah sesuai dengan budaya ya kok mereka juga terkenal juga jadi gagal terkenal tergantung kita aja lah menyikapinya bisa lebih suka kegiatannya mungkin di Bali jadi lebih ramai gitu thank you terima kasih Pak Rudi halo Pak Yopi halo selamat siang silakan Pak Yopi dengan Yopi di Bogor iya mau komentar saya sih eh, kriteria apa sih tidak sesuai dengan budaya Indonesia itulah saya kira itu nggak masuk ya buktinya saya setuju dengan bapak yang tadi buktinya lebih gagal bisa terkenal di seluruh dunia itu loh nah sementara kita lihat musik dangdut kita lebih parah lagi dari lebih gagal walaupun mungkin pakaiannya bercelana panjang atau panjang tapi gaya goyangnya aja kan sudah menunjukkan tingkat seksualitas gitu loh jadi saya pikir ini cuma masalah eh, apa namanya organisasi organisasi tertentu aja yang yang merasa mereka itu imannya paling kuat dari agama yang lain gitu loh gitu loh yang mau memurnikan keimanan agama tapi dia sendiri nggak mampu eh, eh, berpikir bijak gitu loh ini hanya intuisi tertentu aja yang merasa bahwa dia paling suci gitu loh itu itu saya kira itu aja yang komentar saya ya. baik terima kasih Pak Yopi kita beralih ke Pak Aryo halo oh ya selamat siang Pak silakan Pak Aryo、uh, eh, kalau saya setuju aja sebab kita ini kan bangsa yang paling berbudaya tinggi, paling luhur, paling suci. Siapa yang nggak tahu kalau Indonesia itu bangsa yang paling nomor satu di dunia. Terima kasih Pak dari saya. Terima kasih Pak Aryo. Ada Pak Kahin. Halo Pak Kahin. Ya, selamat sore Pak Giri Silakan Pak Kahin. Ya, saya pikir ini eh, udah beda jalur ya. Saya pikir ini kok komputer ditaruh di dapur, terus cobeknya ditaruh di kantor jadi udah ke, beda rel ya e, kalau Polda mau ngurusi moral budaya berkaca aja lah kalau memang mereka bersih nggak korupsi ya kan nah itu baru lagi pula ini masalah ini seni ya kalau memang satu soal sama budaya ya saya sendiri juga nggak suka sama Lady gitu tapi saya nggak usah tonton gitu tugasnya kan cuma mengamankan aja gitu Nah lagi pula di sini kan masalah kesenian di, di Indonesia ini aduh trio macan, nah, itu goyang ngebor, ngecor, apa segala macam itu yang lebih heboh aja. Kok sesuai gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kain Ada Pak Bangun, halo. Ya, selamat sore Mas. Ya, silakan Pak Bangun. Ya, masih komentar sedikit aja lah. Mungkin ini kali koordinasinya setorannya belum jelas, itu aja tuh kelihatannya. Jadi kalau benar kata bapak-bapak yang terdahulu tadi yang ngasih komentar, ya setuju lah. Memang jangan dikaitkan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi memang ini kayaknya memang diciptakan untuk provokasi terus. Gitu loh. Apa hubungannya? Budaya, budaya. Ya kira-kira begitulah. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Bangun. Ada Pak Firman. Selamat ya, Bung. Ya, selera Pak Firman. Yang melarang ini saya rasa kayak cincong lepas ini. Ini ya, saya Lady Gaga ini kan bisa dikasih pakai bikini, dikasih pakai uh, eh, pakaian merenang. Nah di panggung itu disulap aja jadi jadikan apa seolah-olah itu ada kolam ya kan, ada kolam air terjun, ada ini, ada itu. Jadi aduh udahlah anggapnya di kolam renang lah. Terima kasih Pak Firman. Kita beralih ke Pak Arifin. Halo. Ya. Ya halo Ya komentar saya begini Pak ya Mungkin kalau untuk artis-artis yang sudah sering datang ke Indo itu Yang fisik sudah sudah banyak datang ke sini Kok nggak ribut itu Malah lebih gagasan diributin gitu loh Mengenai budaya dengan seni saya kira itu ngawur itu Pak Gak ada korelasi apapun Gitu aja makasih Terima kasih Pak Arifin Pak Witoyo halo Ya ya. Saya kelihatannya sore ini banyak yang ya. tidak setuju ini ya kalau Polda Metro Jaya ini tidak merekomen masalah konser di Gaza ini mengatakan Polda Metro Jaya wibawanya itu nggak ada itu dengar kiri, dengar kanan dengar sana, dengar sini lalu berubah pikiran harusnya kalau memang tidak merekomen waktu konsep apa penjualan tiket itu sudah langsung sudah melarang jangan sampai udah terjual lalu bilang karena alasan yang nggak masuk akal lah gitu ya dengan sana dengan sini lalu nggak jadi di, di bawahnya di mana gitu kalau memang dijaga dicap penyanyi yang berbau sek ya wah salah besar itu sebenarnya di lingkungan kita juga banyak yang mengandung formal porno ya bisa kita lihat di laptop di internet di mana bisa bebas saya hal-hal yang tidak masuk akal lah terima kasih terima kasih Pak Witoyo sore Pak Sebastian Ya, sore Pak Cahaya. Baik, Bapak silakan komentarnya. Iya, itu aduh, dipikir-pikir negeri ini sudah dikuasai oleh preman ya. Jadi hal-hal yang bukan urusan dari preman-preman organisasi ini, mereka mencoba mencampuri. Jadi di sini saya lihat kewibawaan pemerintah itu udah nggak ada. SBY aja misalnya mau tindak anak saja dia nggak mampu sekarang Polda di, di apa namanya diintimidasi oleh organisasi tersebut tapi saya melihat agak lebih luas lagi bahwa memang ini salah satu cara dari pemerintah sekarang terutama Polri untuk menampung aspirasi yang nggak benar ini secara pemerintah. Okay. Jadi saya lihat polisi takut. Terima kasih. Baik, Pak Presiden terima kasih komentar Anda. Saya beralih ke Pak Santo, selamat sore. Ya, puji Tuhan ya kalau lagi kata nggak jadi itu konser. Karena konsernya itu kan dia kan mau memperlihatkan boleh juga anti Tuhan ya. Jadi intinya ya bangsa ini semakin, semakin terpuruk ya harapannya adalah konsep-konsep seperti itu lebih baik ditiadakan mbak karena nggak ada manfaatnya lebih baik mudaratnya terima kasih terima kasih Pak Santo Pak Gilbert selamat sore Iya, selamat sore. Baik, silakan Pak. Itu saya baca ada kata-katanya rekomendasi, tidak memberikan rekomendasi. Itu eh, rakyat tidak tahu itu artinya apa itu rekomendasi. Tapi di kalimat berikutnya dikatakan bahwa panitia silakan untuk meminta izin keramaian. Nah ini kalimat-kalimatnya nggak dimengerti oleh rakyat deh ya, Yang tidak mengerti tentang hukum ini tidak memberikan rekomendasi, tidak memberikan izin atau apa gitu. Uh, tapi di kalimat berikutnya dikatakan oleh eh, Dinas Penerangan Polda Metro Jaya bahwa panitia silakan meminta izin untuk keramaian. Ini agak rancu ya Nah, jadi rakyat rakyat pikir di sinilah disebutnya abu-abu ini hmm. bermain di abu-abu gitu. Okay. tegas, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Harko? Ya. Kalau saya cuma menitik aja ini polisi, polda dalam hal ini takut sama FPI. Intinya sih itu, itu jelas-jelas. Ya, kalau ngomong budaya, budaya kita budaya apa? Budaya korupsi, apalagi apalagi nggak parah. Jadi jangan main asal menjat aja gitu loh saya pikir Lady Gaga jangan dilihat dari penampilannya, tapi suatu seni musik gitu. Jangan, jangan lagi sama aliran anti Tuhan, loh, tambah memperkeruh aja. Okay. Tapi intinya di sini Polda takut sama FPI. Terima kasih. Pak ah, terima kasih juga. Dan saya beralih ke Pak Surya. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Ibu. Silakan Bapak. Iya, opini saya cuma bilang gini, moral yang mana Ibu yang di, uh, dijelekkan gitu ya. Soalnya apa, apakah lebih jelek moralnya Lady Gaga daripada yang korupsi, Bu? Nah, gitu Oke. Baik, terima kasih Pak Surya. Pak Widodo. Jika benar masa Lady Gaga nanti tidak jadi, ya saya sebagai warga negara Indonesia malu lah, malu kalau negara lain tahu gitu. Negara lain tahu kalau kepolisian kita itu takut sama FPI. E, eh, dibilang budaya, budaya yang jelek, ya benar <laughs> saya setuju dengan bapak sebelumnya. Budaya korupsi, budaya nepotisme dan lain-lain itu lebih parah budaya yang tidak menerima ajaran agama lain gitu budaya tidak toleransi ke Ahmadiyah gitu misalnya itu lebih parah gitu jadi kasihan lah makin kasihan terpuruk Indonesia kalau masalah seperti ini ya lebih Gaga tidak boleh konser oleh FPI terima kasih iya terima kasih Pak Widodo satu penelpon terakhir dengan Pak Tono iya saya melihatnya gini langkah langkah Polda melarang itu saya rasa sangat wajar sekali ya saya sesuai dengan telepon yang pertama kali bahwa dari sisi ajaran itu pertama dari sisi ajaran yang kedua memang moralitas yang kita itu akan akan mengganggu moralitas yang ada di Indonesia kita negara yang berkedaulatan negara yang memang berdaya timur yang santun dan sebagainya sementara sudah kita kelihatan dari jaga itu akan menambah eh, budaya kita bisa bebas nggak karuan dan itu langkah yang tepat kok oh dilarang itu menurut saya Maghrib